Sekarang kita sampai pada bab tentang masalah sihir. Ini masih berkaitan dengan tema pertemuan yang lalu tentang masalah penciptaan asyayatin, eh para setan bahwasanya di antara perbuatan asyaitan yaitu sihir. Ya ini ada kelanjutan dengan bab sebelumnya. Kala Abu Bakar Ismail rahimahullah, Al-Imam Abu Bakar Ismail rahimahullah berkata, "Wa anna fid dunya sihran wa saharatan." Bahwasanya imam-imam al hadis mereka berkata dan meyakini bahwasanya di dunia ada yang namanya sihir dan tukang-tukang sihir. Wa anna sihra wasti'malahu kufrun. Dan bahwasanya ulama al-hadis mengatakan sihir dan penggunaan sihir itu kufur. Ya, kafir pelakunya kufrun min fa'ilihi mu'taqidan lahu nafi'an daran bighairi idinillah di antaranya karena mereka meyakini bahwasanya sihir tersebut itu bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan selain dengan dengan selain izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal nah, muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Bab ini disampaikan di samping ada kaitan dengan masalah penciptaan syaitan dan ini termasuk perbuatan syaitan Para ulama ketika membahas masalah ini dalam kitab-kitab akidah di antara sebabnya untuk membantah kelompok al mutazila yang mereka suka menuhankan akal mereka, mereka mengingkari hal-hal yang di luar akal mereka meskipun telah jelas dalilnya dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Eh, di antara yang mengingkari sihir adalah kelompok Mu'tazila. Mereka mengatakan sihir itu tidak ada ya yang ada hanyalah khayalan-khayalan belaka bukan sihir yang yang hakiki ya ini sekali lagi para ulama ketika mencantumkan pembahasan sihir dalam kitab-kitab akidah di antara sebabnya untuk membantah kelompok yang mu'tazila yang mengingkari hal tersebut ya kemudian perlu disampaikan di sini apa itu sihir eh sebagian ulama mengatakan sihir adalah majmu'atun minal a'mal asyaitoniyah alati yakuma fiha sahir min azaim wa tasulat bisyayatin. Sihir itu adalah kumpulan eh dari perbuatan-perbuatan syaitan yang dilakukan oleh tukang sihir diantaranya dengan membuat jimat-jimat ataupun meminta pertolongan ya kepada setan-setan mereka. Dan dari sinilah para ulama mengatakan yang namanya sihir ya, yang sejati, yang hakiki itu pasti menggunakan bantuan setan dari kalangan al-jin ya. Ini namanya apa? Sihir seperti dukun. Ya, dukun demikian tidak akan mungkin jadi dukun yang sebenarnya kecuali harus berbuat kekafiran kesyirikan. Ya. Ini kita sampaikan untuk menafikan penamaan yang lain ya meskipun mirip ya seperti dukun bayi tentunya beda ya demikian pula di sini sihir ya Rasul juga mengatakan inna minal bayani la sihra di dalam retorika manusia yang indah itu ada sihirnya makanya alil bidah ketika mereka pinter ngomong pinter ceramah banyak yang tertarik Eh bukan karena dalilnya, bukan karena eh ilmiahnya, cuma pintar ngomongnya. Itu seperti sihir, ya. Meskipun mereka sesat, namun eh kita nggak mengatakan itu sihir dalam artian seperti yang dibahas di sini. Namun ilmiah yang kita bahas di sini adalah sihir yang hakiki adalah sihir yang merupakan perbuatan eh, tukang-tukang sihir dari kalangan setan manusia yang mereka minta bantuan setan dari kalangan al-jin. Eh, seperti yang kita sampaikan, kata para ulama, alam jin itu kurang lebih sama dengan alam alam manusia. Sebagaimana Allah katakan tentang al-jin, jin mengatakan, minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami kata jin ada yang saleh wa minna duna dzalik dan di antara kami ada yang selain itu, ada yang toleh. Kuna tarekoh ada Kina ini eh banyak, eh beraneka ragam macamnya. Ada yang kafir, yang mukmin, ada yang ahli sunnah, ada yang ahli bidah, ya, ada yang salafi, ada yang haraki, ada yang khawarij, ya, ada juga yang syiah rafidah. Kurang lebih sama dengan ya, manusia. Ini sekali lagi yang harus kita pahami. Dan di antara mereka yang selain saleh tadi, wa minna duna dzalik, di antara mereka yang seperti kita sampaikan, seperti dunia manusia, ada gengnya, ada preman-premannya. Mereka punya bos, punya eh anak buah, ya. Dukun ataupun tukang sihir ketika mereka mau melancarkan aksinya, eh sihirnya, perdukunannya itu minta bantuan kepada ya bos-bosnya setan dari kalangan aljin tersebut, ya. Kemudian eh, sang bos tentunya punya anak buah untuk melaksanakan eh, aksinya tersebut. Contoh kata ulama dukun, misalnya ya, ketika dia didatangi oleh seorang yang minta bantuan untuk menemukan barang yang hilang di rumahnya misalnya. Maka sang dukun eh, ya minta bantuan dari jin atau setan dari kalangan jinnya ya untuk mencari informasi, punya intelijen ya untuk mencari info di rumah tersebut. Di rumah tersebut ada jin juga. Maka mereka apa saling tolong menolong untuk mengabarkan siapa maling di rumah tersebut. Ya. Tentunya apa? Manusia nggak bisa melihat jin. Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabilu min Sesungguhnya iblis dan kabilahnya dari kalangan jin, mereka melihat kalian sedangkan kalian tidak melihat melihat mereka. Jin yang di rumah tersebut melihat siapa malingnya. Maka diberitahukan kepada jin yang dari ya dukun tersebut. Kemudian dukun memberitahukan siapa maling sebenarnya. Betul, ya, bukan balik dukun tahu yang gaib. Namun ini adalah apa? Konspirasi dari ya setan-setan jin tersebut. Dukunnya adalah setan dan ya anak buahnya sebenarnya bukan anak buah. Bahwasanya dukun, tukang sihir itu budak daripada setan jin tersebut. Ya, ketika mereka punya ilmu kesaktian, bisa meramal, ya mereka seperti tadi bisa menyihir. Ya, mereka ketika minta bantuan itu mereka sudah menjadi budak dari kalangan setan jin tersebut. Makanya setan dari kalangan jin mensyaratkan tidak mungkin mereka membantu dukun-dukun tukang sihir tersebut kecuali dengan eh, imbalan mereka harus menyembahnya. Mereka harus kufur kepada Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering kita sampaikan kita dulu pernah melihat VCD yang disebarkan ya oleh pemerintah Saudi Arabia yang mempertontonkan menyaksikan bagaimana perbuatan tukang-tukang sihir atau dukun. Ya kalau di Saudi Arabia di sana ada Hayatul Amr bin Ma'ruf wa Nahil Munkar. Ya seperti sekarang ini Densus lah. Densus namun bukan mengejar teroris, ngejar ya tukang-tukang sihir, dukun-dukun. Ya. Ketika mereka misalnya mendapatkan mendapatkan orang-orang yang eh, mereka di PO, eh mereka geledah rumah-rumah tersebut. Di antaranya mereka mendapati di rumah-rumah dukun sihir tersebut ada musaf-musaf yang dibuang di dalam toilet. Ya, ini adalah syarat dari kalangan eh, setan jin. Gak mungkin setan jin mau membantu dukun-dukun tersebut sampai mereka kafir kepada Allah dengan berbagai macam kekafiran. Dengan membuang musaf di toilet, atau menulis Al-Quran dengan darah haid. Kemudian juga diceritakan di situ ketika mereka ya gerebek ya so, sebuah gubuk atau rumah di tengah gurun pasir milik dukun ya mereka dapati di depan pintu rumahnya tersebut tergambar naudzubillah min dalik mohon maaf perempuan yang telanjang dan di kemaluannya ditulis lafaz Allah Subhanahu wa taala harus kufur nah ini adalah syarat dari kalangan setan jin kemudian ketika mereka masuk ke rumah tersebut tidak rapi, didapati rumah itu kosong, tidak ada penghuninya. Ketika dibuka, ada sebuah kamar yang itu penuh dengan tumpukan sampah dan disitulah ya dukunnya apa? Eh tinggal. Memang ini syarat dari kalangan setan jin. Mereka ingin menghinakan dukun-dukun tersebut. Eh jangan dikira dukun atau paranormal kelihatannya masya Allah rumahnya mewah dan seterusnya. Mereka hidupnya bagai tidak. Mereka diperbudak oleh setan dari kalangan al jin. Juga sama di visi tersebut dipertontonkan bagaimana ya seorang dukun setiap malam dia harus mencambuk dirinya. Karena itu adalah syarat. Intinya apa? Mereka harus kafir kepada Allah, syirik kepada Allah, dan mereka harus betul-betul tunduk kepada perintah setan jin, jin tersebut. Ya, maka inilah hubungan timbal balik antara setan dari kalangan manusia yang bernama tukang sihir atau dukun, demikian pula dengan eh setan-setan di kalangan al-jin. Makanya sihir seperti ini, perdukunan seperti ini sepakat ulama mengatakan itu kufur akbar, syirkul akbar. Ya, makanya para ulama ketika menulis 10 pembatal keislaman ya, setelah membahas masalah kesyirikan dibahas di antaranya as-sihr yaitu per, eh, dukunan ataupun sihir dengan berbagai macam eh bentuknya entah bentuknya pelet untuk menarik wanita dan sebagainya untuk pelarisan sama saja itu adalah apa eh pekerjaan setan yang hukumnya kufur akbar apa dalilnya kok kufur akbar surat al-baqarah ayat 102 eh tentang kisah eh Nabi Sulaiman malaikat Harut wa Marut wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Eh, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di masa kerajaan Nabi Nabi Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Namun setan-setan itulah yang kafir. Kenapa? Karena mereka mengajarkan as-sihr. Ya, ini adalah dalil para ulama yang mengatakan bahwasanya dukun ya tukang sihir yang sebenarnya itu mereka telah keluar dari al-Islam, mereka murtad dari al-Islam. Ya. Demikian pula kalau kita lihat bagaimana eh hukuman bagi tukang sihir, dukun dalam hadis meskipun mauquf dari sahabat Rasulullah SAW dikatakan hadus sahir dorbatun bisayf Eh hukuman bagi tukang sihir itu apa dipenggal lehernya karena mereka murtad. Rasul mengatakan man badala dinau faktulu. Barang siapa yang merubah agamanya murtad maka bunuhlah. Tentunya yang berhak membunuh adalah pemerintah kaum muslimin. Eh tidak setiap orang jangan ya eh, seperti sebagian orang eh mereka apa? menghakimi secara masa eh ini adalah suatu yang yang salah, yang batil. Kita ingin menghilangkan kemungkaran harus dengan cara yang yang benar. Ini adalah nahi mungkar merupakan syariat Allah, itu juga harus dengan cara yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga ya kita doakan pemimpin-pemimpin negeri kita diberikan taufik hidayah Allah SWT untuk mereka bisa menegakkan hukum Allah, untuk mereka bisa menghukum memberikan sanksi yang berat kepada tukang-tukang sihir tersebut ya bukan seperti yang ada sekarang ini mereka apa malah jadi artis malah menjadi tokoh masyarakat naudzubillah min dalik eh maka inilah eh keadaan negeri kita eh bahwasanya masih banyak kesyirikan orang yang berbuat syirik yang mereka bergendayangan maka dakwah akidah yang harus terus digencarkan agar umat minimal mereka tahu bahwasanya tukang-tukang dukun tersebut paranormal itu layak dihinakan bukan malah dihormati dan dimuliakan ya naudzubillah min dalik Ikhwani fillah rahimani wa banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat celaan eh, terhadap tukang-tukang sihir sebagaimana ketika Allah mengkisahkan tentang sihirnya ya tentara ataupun tukang-tukang sihirnya Firaun yang mereka akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala yuflihu sahiru haitsu ata. Eh tidaklah mungkin tukang-tukang sihir itu berbahagia selama-lamanya. Maka sudah kita sampaikan tadi hidupnya mereka ya sebetulnya dalam Eh, ya neraka jahanam. Hati mereka menjadi budak setan-setan jin tersebut. Ya, meskipun ada, mungkin pernah kita mendengar, ya ada dukun paranormal yang luar biasa, punya mobil Ferrari, Lamborghini, rumahnya luar biasa, hektaran. Namun sebetulnya mereka adalah orang yang paling ya sengsara, yang paling stres di atas muka bumi ini. Eh, karena hidup mereka selalu diatur oleh eh setan dari kalangan jin tersebut dan ternyata jin-jin yang eh, menyetirnya itu menginginkan untuk menghinakannya di dunia wal akhirah. Naudzubillah min dalik. Rasul saya salam eh juga pernah bersabda, "Man ataka hinan aw sahiran fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Eh barang siapa mendatangi dukun atau eh, sihir dalam riwayat tukang ramal atau paranormal dan dia membenarkan ucapannya maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau mungkin ada sebagian ulama mengatakan eh, sihir itu ada dua macam, sihir yang kufur dan sihir yang enggak kufur, yang ya enggak mengeluarkan dari Islam, ada yang mengeluarkan ini kata Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah kitab Tauhid. Beliau mengatakan ini perincian yang tidak tepat karena seperti yang kita sampaikan namanya sihir itu pasti yang sejati ya seperti dukun yang sejati tidak mungkin kecuali dengan bantuan setan-setan tersebut. Kalaupun dinamakan sihir sebetulnya bukan sihir, itu sulapan ya. Ya, ketika ada sulapan itu bukan sihir, ya itu hanya sekedar apa tipuan belaka nah hal-hal seperti ini tentunya apa tidak termasuk pembahasan kita yang ya sekali lagi mereka meminta bantuan dari kalangan setan dari kalangan al jin. Ya, kalau ada ulama mengatakan sihir ada dua macam, yang kufur ada yang nggak kufur, yang syirik ada yang nggak syirik, yang mengeluarkan dari Islam yang ini Eh kata Syekh Saleh, Fauz, eh, Syekh Saleh al Syekh kurang tepat, yang benar sihir perdukunan yang sejati itu semuanya kufur akbar mengeluarkan pelakunya dari ahli Islam seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 102. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan aksarul ulama ala anna sahira kafirun. Kata Syekhul Islam Taimiyah Allah kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya tukang sihir itu kafir. Imam Nawawi berkata, amalus sihri haramun. Eh, perbuatan sihir itu haram. Wa huwa minal kabair bil ijma' dan itu termasuk dosa besar. Eh, dosa besar di sini juga termasuk syirik. Syirik adalah akbar kabair yang paling besar dari dosa-dosa besar tersebut. Makanya Rasul mengatakan Istanibu as mubiqat. Jauhkanlah diri kalian dari tujuh yang membinasakan. Yang pertama beliau mengatakan asyirku, kemudian diantaranya asihru. Ini seperti yang dibawakan oleh para ulama ketika membawakan pembatal-pembatal keislaman setelah membawakan masalah kesyirikan disebut juga dengan antaranya masalah asihir, eh, dengan berbagai macam bentuknya. Dan kita boleh kita tertipu dengan eh, penamaan orangnya. Mungkin tidak ada orang yang eh, menulis klinik sihir tidak ada kan? Ya. Namun apa tersebar, oh ini orang pintar. Ya, karena apa bisa tadi ya, memelet wanita yang mau dinikahi misalnya. Ya, meskipun namanya apa? Orang pintar, oh ini kiai atau ini ustadz atau siapapun namanya, oh ini wali Allah. Namun kalau hakikatnya dia tukang sihir, maka sekali lagi naudzubillah min dalik harus kita jauhi. Eh, maka sering kita sampaikan se eh, di zaman seperti sekarang ini jangan pernah tertipu dengan slogan-slogan yang ada. Eh, banyak eh, yang KW, banyak yang palsu. Bukan hanya barang, bukan hanya makanan, namun juga gelar-gelar tersebut. Lihat hakikatnya. Eh, profesor doktor, namun ajarannya syirik, ajaran kufur tinggalkan. Eh, orang pintar, namun pintar bohongi orang dengan tadi perbuatan sehirnya Maka hati-hati. Eh, sekali lagi, tukang sihir tidak mesti orangnya itu esra dan sebagainya. Mungkin kelihatannya lemah lembut, namun hatinya ya penuh dengan racun ya as-sihir. Kemudian disebawakan di sini Qala al-allama Muhammad al-Amin Asyinkit rahimahullah at-tahqiq fi hadil mas'alah insyaallah taala anna sihra nau'an kama taqaddam minhuma huwa kufrun wa minhuma la al kufra. Ini yang kita sampaikan tadi kurang tepat ya bahwasanya kata beliau sihir itu ada dua macam, ada yang kufur, ada yang tidak kufur. Namun sekali lagi sesuai dengan ayat bahwasanya sihir semuanya adalah apa? kufur. Eh bahkan ketika dikatakan eh bahwasanya Harut wa Marut mengajarkan sihir dikatakan wa mayu alimani min ahadin hatta yakula inna nahnu fitnatun fala takfur eh wa yu'allimun wa yu'allimani min ahad eh wa, yu, wa ma yu'allimani min ahadin tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun masalah sihir kecuali mereka mengatakan terlebih dahulu jangan kalian apa kufur sesungguhnya kami adalah ujian jangan kalian kufur dengan belajar ilmu sihir tersebut Kemudian disampaikan di sarahnya di sini tentang kisah disihirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang banyak diingkari oleh alil bidah, diantara kelompok al Mu'tazilah. Ya, mereka mengatakan secara logika nggak nggak mungkin. Eh, yang pertama mereka juga nggak mengi, mengimani masalah sihir, apalagi Nabi kok kena sihir. Nanti akan apa? Eh, tercampur antara wahyu dengan yang lainnya. Kata para ulama tidak benar sama sekali. Rasul ya betul-betul kena sihir namun hal itu tidak ya merubah ya kenabian beliau itu tidak mengotori erisalah risalah beliau ataupun ilmu beliau. Eh, disebutkan dalam Sahih Bukhari ini harusnya ada dalam Sahih Sahih Bukhari. Ada para penuhan akal yang tidak mengimani hal seperti ini. Padahal sekali lagi harinya Sahih riwayat Imam Al Bukhari dalam kitab At-Tib bab as dari sahabat atau dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha qalat sahara Rasul Rasulullah SAW rajulun min Bani Zuraik yuqalulahu Labid bin Al-Aqsam. Bahwasanya Aisyah berkata, oh, ada seseorang dari Bani Zuraik, dari Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam yang menyihir Rasulullah alaihi wasallam. Hatta kana Rasul sallallahu yukhayalu ilai annau kana yaf'al syai' wa ma fa'alahu. Namun bagaimana bentuk Rasul tersihir itu? Yaitu seolah-olah Rasul eh, dikhayalkan beliau berbuat demikian padahal tidak. Ya, cuma itu saja. Nggak sampai apa merusak eh, wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Tidak merusak ilmu ilmu beliau. Eh, sekali lagi, ini wajib juga untuk kita apa? ya menyampaikannya karena banyak alil bidah atau yang menuhankan akalnya mengatakan oh ini nggak masuk nggak masuk akal eh kata para ulama eh semua ada hikmahnya eh sebagaimana kita membahas masa iman kepada takdir penciptaan iblis ada hikmahnya demikian pula di sini eh ketika rasul terkena sihir ini menunjukkan rasul itu manusia biasa eh eh, rasul juga terkena banyak ya eh, penyakit ya atau kena sakit penyakit panas Rasul juga terluka ketika perang Uhud. Ini menunjukkan Rasul manusia biasa. Nabi bukan Tuhan. Maka jangan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan Nabi tidak tahu yang gaib. Ya, bukan seperti sebagian orang yang mengatakan Nabi tahu yang gaib. Naudzubillah min dalik. Ya, ini diantara pelajaran yang berharga kisah disihirnya Rasul oleh seorang Yahudi itu adalah menunjukkan Rasul manusia biasa. Rasul terkena ya sakit sebagaimana manusia. Ya. Namun di sini tidak me, ya, rusak wahyu yang Allah berikan kepada kepada beliau. Kemudian juga di antara hikmahnya kata Pak ulama, ketika Rasul terkena sakit tersebut, Allah menurunkan malaikat yang eh, mengobati Nabi dengan cara diruqyah dengan dibacakan kul a'udzu birabil falak, kul a'udzu birabil nas. Ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya kalau orang itu terkena sihir jangan dibawa ke dukun, jangan bawa ke tukang sihir yang lain, ya. Meskipun mungkin ya ada yang ya berhasil sembuh dengan datang ke sihir atau dengan dukun tersebut, eh ini bukan menunjukkan akan apa? kebenaran. Karena kaidahnya harus kita ingat, keberhasilan bukan dalil akan apa? kebenaran, berapa banyak maling berhasil, berapa banyak koruptor lari berhasil membawa uang negara. Apakah itu menunjukkan kebenaran? Ya, sekali lagi tidak. Eh, kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul SAW. Cuma mengapa kok bisa sukses berhasil? Seperti yang kita sampaikan, Eh, dunia jin sama dengan dunia manusia. Mereka punya preman, punya bos. Eh, tentunya preman itu ada apa? Levelnya. Eh, bukan mie saja yang ada levelnya pedasnya. Ini juga sama, preman, geng ada levelnya, ada yang kelas teri, ada yang kelas kakap. Kalau yang menyihir itu, itu setan dari kalangan jin yang kelas teri, kemudian yang sakit tadi, yang kena sihir tadi datang ke dukun yang punya ya, ya apa namanya bantuan dari kalangan setan jin yang kelas kakap, ya yang kelas teri akan apa? Akan kalah. Ya, makanya kalau mungkin kebalikannya, nggak mungkin bisa apa? Berhasil. Eh, ini sama kurang lebih demikian kata para ahli ulama. Eh, maka pernah Rasul ditanya tentang an-nusrah. Apa itu nusrah? Yaitu halus seher bisihrin mislihi. Mengobati sihir dengan sihir yang semisalnya. Maka kata Rasul SAW, itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, bagaimana cara mengobati sihir? Yaitu dengan eh, ruqyatus syar'iyah. Ya, dengan dibacakan ayat ayat Al-Quran, di antaranya membacakan surat tadi al farak An-Nas. Demikian pula semua ayat Al-Quran itu adalah ruqyah. Ya, ruqyah untuk penyakit yang dohir maupun yang batin. Ya, di antaranya penyakit sihir. Maka sebagaimana kata Allah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu ada penawar obat bagi orang-orang yang yang beriman. Ya, namanya obat ya butuh proses, eh butuh sugesti, nggak langsung bacakan langsung sembuh. Sebagaimana kita minum obat, eh tidak langsung sembuh. Eh kalau orang itu karena ketika kena sihir, eh dia dibacakan Al-Quran, namun orang itu nggak beriman dengan Al-Quran, eh maka tidak eh sampai penawar tersebut kepada orang tersebut atau yang membacanya itu kurang beriman kepada Al-Quran Ya, tidak harus yang bacanya kiai atau ustaz harus. Setiap mukmin dia bisa merukyah saudaranya yang kena sihir tersebut. Ya, yang penting dia betul-betul beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bagaimana cara kita menghadapi asyaitan yang paling utama dengan at-tauhid. Ya, karena Allah mengatakan innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu waladinahum Sesungguhnya setan itu hanya bisa menguasai orang yang berwala, berloyalitas kepadanya dan yang berbasyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lahu sultan 'ala ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan setan tidak akan mungkin bisa menguasai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama, benteng yang pertama menghadapi sihir sebagainya atau tauhid maka pertebal tauhid, perkuat tauhid, belajar terus akidah, belajar terus at-tauhid untuk menguatkan tauhid kita melawan gangguan setan dari kalangan jin maupun manusia. Yang kedua yang kita sampaikan kemarin apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Zikir doa adalah hasil muslim. Bentengnya orang muslim. Ya seperti yang kita sampaikan Eh, ketika kita mau tidur malam, baca ayat kursi, yakin gak akan mungkin terkena sihir. Karena Allah, Rasul mengatakan, Man qara'aha ida awa ila firashihi lan yazala alai minallah hafidhun wala la syaitan hatta yusbiha. Barang siapa membaca ayat kursi sekali saja ketika mau tidur malam, maka senantiasa Allah akan menjaganya. Nah, kalau Allah menjaga, siapa yang akan bisa apa? Eh mengganggunya dan kata Rasul dan tidak akan mungkin setan bisa Pak mendekatinya sampai pagi hari. Ketika sampai pagi hari kita baca ayat kursi sekali yang dinamakan dengan zikir as dzikir zikir pagi yang mana Rasul mengatakan man qalaha hina yusbih ujira minal jinni hatta yumsia. Barang siapa yang membaca ayat kursi sekali saja pada pagi hari, ya, maka dia di Eh jaga dilindungi dari gangguan jin sampai sore harinya. Ketika kita sampai sore hari, petang hari, kita baca lagi ayat kursi. Rasul mengatakan man qalaha hina yumsi ujira minal jinni hatta yusbiha. Barang siapa membaca ayat kursi sekali saja ketika petang hari sore hari, maka dia akan dilindungi dari gangguan jin sampai pagi harinya. 24 jam dalam perlindungan Allah. Kalau sudah dilindungi Allah, siapa yang akan bisa apa? mengganggu kita. Maka jangan lupakan zikir di antaranya tadi ayat kursi. Mau tidur pagi hari, petang hari, ya. Demikian pula kita baca surat Al-Baqarah di dalam rumah kita. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yafirru minal baiti la yuqra fi suratul Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, ini yang kedua, eh senjata menghadapi setan. Eh terutama dari kalangan jin banyak berzikir. Eh, demikian pula zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh kemudian yang ketiga juga menghadapi eh gangguan setan baik dari kalangan jin atau manusia yaitu dengan kita eh belajar ilmu terus dan kita banyak bersabar. Ya, Rasul atau Allah mengatakan dalam surat As-Sajdah ja'anna minhum a'immata bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dalam agama ini lama sabaru ketika mereka bersabar ya wa kanu bi ayatina yuqinun dan mereka yakin dengan ayat-ayat ayat kami. Dan Allah mengatakan, intasbiru wa tattaku la yadurrukum kaidum syai'a. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, tidak mungkin rencana jahat musuh-musuh kalian di antaranya dari kalangan setan, jin manusia bisa mencelakakan kalian. Ini senjata seorang muslim menghadapi gangguan asyaitan. Nah, ya, demikian pula seandainya terkena gangguan sihir tadi, eh, jangan lupa dengan ruqyah asyariah ya dengan membaca ayat kursi demikian pula dengan membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama. Ya, kita pindah bab berikutnya yang juga sebetulnya masih ada kaitan dengan ya, bab sebelum ini yaitu masalah asyaitan ya, di antara bisikan syaitan yaitu Tadi sihir, di antara perbuatan setan adalah sihir. Demikian pula masalah di sini masalah al-bid'ah. Ya. Kata al-imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah, wa yarawna mujanabatal bid'ati. Para imam-imam alil hadis mereka berpendapat wajibnya menjauhkan diri daripada kebid'ahan. Ya, Rasul sendiri setiap kali khutbatul hajah, eh, ya, setiap khutbah beliau, baik khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, selalu membawakan ya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh sampai kepada eh, bagian yang terakhir fa inna asqal hadisi kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Wa syarul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling jelek adalah yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap bid'ah sesat kata Rasul, wa kulla dhalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu di neraka. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini adalah khutbah yang dinamakan khutbatul hajah yang mana kata Abdullah bin Mas'ud dalam Sunan Abi Dawud, Tana Rasul yu'allimuna khutbatul haja fi nikah wa ghairihi." Rasul dahulu mengajarkan kami khutbah hajah di acara pernikahan dan selainnya. Dan Rasul sekali lagi khutbah-khutbah beliau selalu diringi dengan eh ucapan ini. Namun sangat disayangkan ya di zaman sekarang ini khutbatul hajah seperti ini seperti ruqyah bagi orang yang kesurupan ya alergi kalau mendengar sedikit-sedikit bid'ah. Loh, ini kita mengikuti Rasul. Ya, Rasul mengajari kita untuk kita mengikuti beliau, membuka pengajian dengan khutbatul hajah. Ya, sekali lagi lihat dalam Sahih Muslim. Kita nggak ngarang, bukan dakwah salafiyah yang mengarang. Ini Rasul, kita hanya mengikuti Rasul saja. Seandainya Rasul nggak mengajarkan seperti ini, eh kita mungkin pakai yang pendek-pendek saja, lebih ringkas, nggak capek. Cuma ini kita apa? Ingin menghidupkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau mendengar kata-kata wasyarul umuri muhdas ini seperti petir ya seperti orang kesurupan dibacakan apa ya ayat-ayat Quran dan ini terjadi pernah suatu saat kita ada safari dakwah di Kalimantan ya suatu masjid sebelum kita mulai saya dibisiki sama panitia Ustaz tadi takmir masjid meminta saya agar Ustadz nggak pakai khutbatul hajah itu yang ada bid'ahnya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Ya, ini Rasul yang mengajarkan kok antipati dengan ajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita nggak menuduh mereka ahli bidah, kita nggak menuduh mereka naudzubillah min dalik. Ya, sedikit-sedikit finar. Dan ini Rasul yang mengajarkan. Kalau Anda nggak terima, Anda nggak terima dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda protes, Anda protes kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam naudzubillah min katanya cinta kepada Rasul. Ya, naudzubillah min Inilah kalau ya bid'ah sudah eh ya, perkara dalam hati seorang manusia itu hilang kecintaan kepada Rasul sallallahu atau cin, hilang eh, cinta kepada sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa itu al bid'ah? Ya, karena sebagian orang ada yang salah memahami apa itu bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah, eh, itu orang naik haji naik pesawat berarti bid'ah. Ini ya maklumlah kalau sudah kesurupan seperti ini. Ya kalau sudah marah, ya terkadang nggak berpikir asbun saja. Imam asy shatibi rahimahullah, ya kalau secara secara bahasa Arab, secara bahasa bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam semua urusan. Itu bid'ah. Ya, HP, ya, jam ini bid'ah. Namun ini adalah bukan pembahasan kita. Ya. Yang kita bahas adalah bid'ah dalam segi segi syariat, segi istilah syariat. Imam Asyatibi dalam kitab Al-I'tisam mengatakan al-bid'atu ibaratun antare qatin fiddin mukhtara'a tudai syar'iyah yuksadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi ta'ala. Bid'ah adalah suatu ungkapan yang ya dia ada-adakan di dalam agama. Ini yang kita apa? Ya, maksudkan dengan bid'ah yang tadi sesat kata Rasul. Ya, Sekali lagi Imam Asyati mengatakan bid adalah suatu ungkapan ibaratun antariqatin fiddin, suatu ungkapan yang eh, ya berkaitan dengan hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Ya. Dalam urusan agama ini mencakup masalah akidah, mencakup masalah ibadah, mencakup masalah dakwah, jihad dan sebagainya. Yang penting itu sesuatu yang baru yang tidak ada ajarannya dari Rasul ataupun para sahabat Rasul. Ya tudoi syariah yang itu menyelisih syariat. Ya, syariat mengatakan Islam sudah sempurna, Islam mengajarkan kita wajib mengikuti Rasul saja, ya, tanpa mengajarkan yang baru. Ya, tudoi syariah yuksadu bisuluki alaiha al mubalaghatu fit ta'budillah ta'ala. Tujuan orang melakukannya, melakukan bid'ah itu adalah berlebih-lebihan dalam urusan agama. Kalau nggak berlebih-lebihan, nggak mungkin dia apa? membuat bid'ah. Kalau dia merasa Islam sudah sempurna, sudah cukup apa yang Rasul ajarkan, nggak mungkin cari apa? Ajaran-ajaran yang yang baru. Rasul mengajarkan sholat duhur itu empat rakaat sudah, ya lakukan. Ya, kan niat saya baik, Ustaz. Saya mau apa nambah pahala. Saya dulu waktu sebelum eh, ya pensiun saya nggak pernah sholat. Sekarang saya mau apa? Kau gak sholat. Eh duhur 10 rakaat Ustaz. Eh, niat baik. Eh, siapa yang menyalahkan niatnya? Namun apakah bisa dibenarkan? Inilah sekali lagi tidak cukup niat yang yang baik. Makanya Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fa Barang siapa yang melakukan suatu amal perbuatan tidak sesuai dengan sunnahku maka apa? tertolak. Ini ya sekali lagi kalau saya ulangi lagi ucapan Imam Syatibi definisi bid'ah adalah eh suatu eh jalan yang diada-adakan dalam urusan agama Ya, jadi salah kalau orang itu marah kemudian mengatakan sikit-sikit bid'ah. Ini orang azan pakai mikrofon bid'ah. Ini urusan dunia. Eh, ya. HP kita ceramah pakai kamera, eh, ya, video. Ini masalah apa urusan dunia. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau masalah zikir, ya, masalah salat, masa urusan agama, tidak boleh tambah-tambah. Ya, Rasul ketika selesai sholat, kata sauban, istighfar salasan, zikirnya apa? Istighfar tiga kali. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma anta salam, jangan ya, antum ya, merubah dengan apa? Membaca surat Al-Baqarah selesai sholat. Ya, dan seterusnya. Ini sekali lagi, yang dimaksud oleh Rasul dengan istilah iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara yang baru dalam urusan agama. Yang aneh, kaum muslimin Eh mereka sangat getol membuat inovasi dalam urusan agama. Tiap hari muncul aliran baru, tiap hari muncul metode dakwah baru, tiap hari muncul zikir baru, ya akidah baru, ya. Namun dalam urusan dunia mereka mengekor kepada orang orang kafir. Eh makanya umat Islam sampai detik nggak akan mungkin mendapatkan kemenangan karena mereka apa? Eh tidak eh, tiba mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusan agama mereka apa? Eh, tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal Rasul mengatakan memberikan isyarat antum alamu bi umri kut urusan dunia silakan buat inovasi sebanyak-banyaknya ternyata tidak menyelisih syariat namun urusan agama sudah cukup ya tidak perlu ditambah-tambah semuanya sudah ada dalam Islam seperti di masalah zikir ya yang aneh yang ada ajarannya ditinggalkan eh kalau kita buat sensus luar biasa ya Dasarnya apa? Kaum muslimin meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Eh, hidupnya orang muslim berzikir mulai dari bangun tidur, eh, ya. Sering kita kalau kajian mau dites di sini, ya. Bangun tidur apa doanya? Eh, ya, biasanya setelah bangun tidur, ya masuk toilet apa doanya, zikirnya? Hah? Ya, ketika mau keluar dari toilet apa zikirnya? Ya, kemudian dia mungkin sudah adzan, sholat subuh, keluar masjid, keluar rumah, keluar keluar rumah apa zikir keluar rumah? Berangkat ke masjid apa zikirnya? Ah, luar biasa. Setiap langkah ada zikirnya. Masuk masjid ada zikirnya, keluar dari masjid ada zikirnya, masuk pasar ada zikirnya, luar biasa. Sudahkah diamalkan kaum muslimin? Ya, zikir pagi dan petang luar biasa. Eh utama sudahkah diamalkan? Namun luar biasa, ya, zikir-zikir yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kumpulan zikir segini banyak tetap beli ini, ya. Namun enggak ada tuntunannya dari Rasul saya salam yang ada ajarannya ditinggalkan. Maka bagaimana mungkin Allah akan menolong kaum muslimin, ya. Ini yang kita apa? Sangat sayangkan. Eh kita berbicara masalah bid'ah, ini bukan kita apa? Dalam rangka membenci kaum muslimin, kita ingin kaum muslimin sama-sama Eh dengan kita untuk apa mengikuti sunnah Rasul yang insya Allah dengan itu umat Islam akan akan jaya sebagaimana para sahabat dahulu. Ya, kita ingin apa? Sebagaimana kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Kita cinta, kita ini apa? Melaksanakan sunnah Rasul, maka kita ingin mengajak saudara kita kaum muslim yang lain mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, meskipun sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kita terkadang kalau mencuci tangan ya, kalau mungkin kena eh, kotoran biasa kena cuci sudah hilang. Namun kalau misalnya ada cat, ada apa, harus dengan apa? Eh, dengan dengan keras biar hilang. Itulah perumpamaan. Terkadang apa? Perlu dengan kelemah lembutan. Namun terkadang kalau nggak hilang, perlu dengan apa? Iya. Namun kadang salah persepsi dikira kita memecah belah kaum. Nah, bilang bilang kita ingin menyatukan umat Islam namun di atas apa? Sunnah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya sebenarnya ingin kita sampaikan panjang lebar tentang masa ini cuma insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Ya, kemudian bid'ah kata para ulama ada dua macam. Bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Hakikiyah adalah bid'ah yang secara asal tidak ada ya dalilnya sama sekali 100% murni itu bid'ah. Ya. Contoh ya kelompok Syiah Rafidah yang mereka punya bid'ah mengatakan bahwasanya ya khalifah sepeninggal Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Ini adalah apa bid'ah hakikiah mereka mengatakan Al-Qur'an itu apa? Sudah diselewengkan ini bid'ahnya mereka yang itu sudah keluar dari al-Islam. Dan ini juga ya, menunjukkan bid'ah ada dua macam, bid'ah yang mengeluarkan dari Islam dan ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Adapun bid'ah idofiyah adalah bid'ah yang asalnya ada dalam syariat, cuma eh ditambah-tambahin Contoh, eh dalam masalah dakwah misalnya, orang berdakwah eh dengan memakai sandiwara, ya, atau dengan memakai nyanyian dan lagu, apalagi dengan pakai alat-alat musik yang yang Allah haramkan. Eh secara asal dakwah ada dalilnya. Udu'u ila sabirabika bil hikmah. Cuma dengan cara-cara tadi. Tidak ada dalilnya. Tidak ada contohnya dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Apalagi buat film. eh sejarah Rasul kemudian pemainnya yang memainkan para sahabat, ya sebagainya orang-orang kafir. Naudzubillah min dalik. Pelecehan kepada siapa? Para sahabat. Naudzubillah min dalik. Ini kata ulama termasuk metode dakwah yang yang bidah. Ya, sekali lagi bid'ah ini bisa masuk ke dalam akidah, ibadah, ke dalam ya al jihad, ad dakwah dan lain sebagainya. Wallahu alam Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan atau pada pertemuan yang akan datang. Aku lukali hada wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.